Setelah kita menyelesaikan pembahasan kita dari permasalahan-permasalahan jahiliyah atau ritual perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah, yaitu permasalahan yang kelima, bahwasanya mereka berhujjah untuk menunjukkan kebenaran atau ukuran kebenaran dengan banyaknya pengikut, naam atau banyaknya sebuah amalan dilakukan. Namun sudah kita bantah dan sudah kita sampaikan bantahannya dari Syekh Al-Fadil. naam barakallahu fikum Syekh al Fauzan Hafizullah taala di dalam syarah yang sudah kita baca sebelumnya bahwasannya hujjah atau jadikan patokan sandaran itu bukan bukan banyaknya atau bukan banyaknya pengikut atau juga bukan banyaknya orang yang mengikutinya. Nah, namun yang jadikan al-ibrah patokan atau sandaran adalah kebenaran dan mencocoki kebenaran. Nah, walaupun banyak pengikutnya, banyak orangnya, namun ketika di atas kebatilan tetap dikatakan batil. Berkata Al-Imam Ibn Hazm rahimahullah ta'ala dalam kitab Al-Ihkam Fi usulil ahkam beliau mengatakan Balil haqqu haqqun Wa illam yakul bihi ahadun Bahkan yang benar itu tetap benar Bahkan yang hak itu tetap hak Walaupun tidak ada seorang pun yang mengatakannya Kemudian beliau melanjutkan Wa namwal batilu batilun Walau ijtama alaihi jami'u ahlil ardh. Dan yang namanya kebatilan, kekeliruan pasti batil. Walaupun seluruh penduduk bumi mereka berkumpul atau bersatu di atasnya. 6. Jadi patokan atau sandaran kita adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Mencocoki kebenaran. Mencocoki Al-Haq itulah sandaran kita. Bukan banyaknya pengikut, bukan juga sedikitnya pengikut. Nah, barakallahu fikum al-ibrah bimuafakati al-kitab was sunnah. Yang jadikan patokan sandaran adalah mencocoki Al-Quran was sunnah walaupun sedikit orangnya. 6. Al-jama'atu ma wafaqal haqqa wa in kunta wahdak. Al-jama'atu ma wafaqal haqqa wa in kunta wahdak. Jamaah itu adalah yang mencocoki kebenaran walaupun kamu sendirian. Ini sebagaimana yang diungkapkan oleh sahabiyun jalilun. Naam. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu sebagaimana yang dikeluarkan atau diriwayatkan oleh Al Imam Al Khatib Al Baghdadi dalam kitab beliau Naam barakallahu fikum Al fatih wal Mutafaqqih Naam barakallahu fikum sekarang kita akan masuk ke pembahasan yang keenam barakallahu fikum permasalahan atau ritual atau perbuatan yang dilakukan oleh orang jahiliyah. Naam yang keenam. Naam sebelumnya sini disebutkan ada babnya sini al-ihtijaju bima alaihi al-aqdamun duna nadharin ila mustanadih. Naam. Jadi mereka menjadikan hujah atau mereka mencari hujah. Naam nah, terhadap apa yang mereka berada di atasnya dengan siapa? Hujah mereka dengan orang-orang pendahulu, nenek moyang mereka, mbah-mbah mereka, bapak-bapak mereka itu menjadikan hujah tanpa memandang, tanpa memperhatikan, tanpa melihat kepada sandarannya. Adapun kita harus sunnah wal jamaah barakallahu fikum kaum muslimin secara keumuman seharusnya enam menyandarkan semua perkara terutama perkara agama mencari hujah mencari sandaran itu kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran dan As-Sunnah bifahmi salafil ummah dengan pemahaman nah pendahulu dari kalangan umat ini. Eh, dari sahabat tabi'in wa tabi'in. Nah, seperti itu. Karena berhujah dengan apa orang-orang terdahulu nenek moyang dan semisalnya, enam eh, untuk agama atau syariat yang dia kerjakan bukan bersandarkan bersyariat itu merupakan perkara jahiliyah. Nah, perkara jahiliyah. Dan ini fenomena yang terjadi. Ini kenyataan yang terjadi di Nah barakallahu fikum di lingkungan kita, di masyarakat kita dan bahkan di nah barakallahu fikum di seluruh penjuru seperti ini keadaannya. Seringnya mereka berhujah dengan Naam pembesar mereka berhujah dengan mbah-mbah mereka, berhujah dengan nenek moyang mereka. Naam, tidak mau berhujah langsung dengan nabi yang mulia, nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam. Man kana Nah mustannen eh, Barang siapa yang dia itu ingin Nah barakallahu fikum Mencari atau berpegang teguh sunnah Maka hendaknya dia Nah mencari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa demikian? Karena sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Nah barakallahu fikum kunci Nah keberhasilan dan keberuntungan bagi orang yang berpegang teguh dengannya Man aradan najata fa'alaihi bi kitabillahi wa sunnati nabihi sallallahu alaihi wa ala alihi sallam. sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Harawi dalam kitab beliau Zamul Kalam wa Ahli. Naam. Ucapan Imam Malik bin Anas Imam Darul Hijrah Abu Abdullah. Naam, barakallahu fikum. Kemudian juga berkata Imam Ibn Abdul Bar rahimahullah taala kata beliau, "Nam wa kullu man khalafa al-kitab wa sunnah mahjujun biha." falhaqqu fi ittiba'iha wal wad fi ma khalafaha. Nah, sebagaimana beliau sebutkan dalam kitab At-Tamhid, nah, berkata Imam Ibn Abdul Barr rahimahullah wa kullu man khalafa al wa kullu man khalafa al-kitab as-sunnah fa mahjujun biha wa kullu man khalafa as-sunnah fa mahjujun biha dan setiap atau seluruh orang yang menyelisih as-sunnah maka dia terhujai dengannya karena kebenaran itu mengikuti as-sunnah dan kesesatan itu meninggalkan atau perkara yang menyelisih daripada as-sunnah. Jadi jangan sekali-kali kita berdalilkan, berpatokan, kenapa kalian mengamalkan, kenapa kalian berbuat? Ini kan yang dilakukan oleh bapak kita, ini kan yang dilakukan oleh nenek moyang kita, ini dulu yang dilakukan oleh bapak-bapak kita, paman-paman kita, dan misalnya itu semuanya bukan hujah yang kuat, namun itu hujah yang apa? Hujah yang sangat tumpul dan jauh daripada syariat. Adapun kita tidak. Kenapa kamu berbuat demikian? Karena Allah dan Rasulnya memerintahkan. Kenapa kalian melakukan seperti ini? Karena dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah demikian. Seperti itu kita sandarkan kepada Al-Quran dan Sunnah. Karena agama Islam ini tidak sembarangan barakallahu fikum. Agama Islam adalah agama yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, sumbernya. Nah, barakallahu fikum. Dalam artian muamalah, kerjasama, ritual, amalan semuanya harus kita sandarkan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Barakallahu fikum. Nah. Ayo kita lanjutkan sini. Kata beliau, al-mas'alatu sadisatu. Permasalahannya keenam qala al-Imam al-Mujaddid Asy-Syaikh Muhammad Ibn Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullah taala. Naam. Berkata Imam Al-Mujaddid Asy-Syaikh Muhammad Ibn Abdul Wahhab, ingat-ingat ya, sudah kita jelaskan berkali-kali bahwasanya kita Ahlussunnah wal Jamaah bukan Wahabiyun, bukan juga Wahabiyah orang-orang yang menisbahkan kita atau nah barakallahu menuduh kita atau mengatakan kita wahabiyun atau kita kelompok wahabiyah itu orangnya bodoh, tolol, nggak tahu tentang sejarah, nggak tahu tentang tarikh, bagaimana semula atau bagaimana asli atau asal usul daripada wahabiyah. Sudah kita jelaskan ya. Al-Wahabiyah itu kelompok sesat nisbah kepada Abdul Wahab bin Abdurrahman bin Rustum. Ingat-ingat itu. Bukan kita. Kalau kita yang kitab yang kita ajarkan kitab siapa? Barakallahu fikum. Apa kitabnya Abdul Wahab? Bukan. Kitab yang kita ajarkan adalah kitabnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Perhatikan baik-baik. Eh? Kalau seandainya mereka mau menisbahkan Muhammadiyah, tapi bukan demikian. Kita juga bukan Muhammadiyah. Barakallahu fikum. Kita ahlu sunnah wal jamaah. Ahlu sunnah wal jamaah itu orang-orang yang senantiasa berpegang teguh dengan Al-Quran sunnah. Naam barakallahu fikum dengan meniti jejak generasi salafun saleh. Naam, seperti itu. Ewa. Jadi ingat-ingat ya, Al-Wahabiyah itu nah semata madhab atau kelompok sesat yang dipelopori oleh Abdul Wahab bin Abdurrahman bin Rustum yang waktu itu tersebar pemikirannya di daerah Maghrib itu Maroko, nah di akhir-akhir abad kedua, awal abad ketiga. Pemikirannya apa? Pemikirannya adalah ibadiyah khawarij. enam Eh? Al-khuruj al hukam, memberontak pada pemerintah di antaranya. barakallah Ayo, barakallahu fikum hati-hati ya. Al-Wahabiyah kita katakan kelompok sesat Wahabiyun para pengikutnya Abdul Wahab bin Rustum. Sedangkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi At-Tamimi beliau tersebar dakwahnya berdakwah nah kurang lebih ketika abad 12 abad ke-12 jarak antara abad ke-3 sampai 12 jauh sekali nah barakallahu fikum jadi jangan sembarangan ya jangan sembarangan dalam menuduh manusia jangan sembarangan dalam mengklaim atau jangan sembarangan dalam nah barakallahu fikum memfonis nah, hati-hati perlu yang namanya At-ta'anni berhati-hati. At-ta'anni minallah. Wal ajalatu minasyaitan. Berhati-hati. Sifat berhati-hati itu datang dari Allah Subhanahu wa taala dan sifat tergesa-gesa itu datangnya dari syaitan. Na'am barakallahu fikum. Kita tidak tergesa-gesa, namun kita bersegera dalam kebenaran. Bedakan antara bersegera dengan tergesa-gesa. Kalau bersegera itu diiringi dengan na'am barakallahu fikum sifat atau perbuatan berhati-hati. Tapi kalau tergesa-gesa itu pasti nah barakallahu fikum pandangan atau yang dipahami adalah negatif, tergesa-gesa. Nah, berangkat ke masjid tergesa-gesa, makan tergesa-gesa, minum tergesa-gesa, nah belajar tergesa-gesa itu dampaknya negatif. Tapi kalau bersegera beda. Nah, berangkat ke masjid sholat bersegera. Nah, bersegera itu nggak harus tergesa-gesa ya. Datang di awal juga bersegera. Nah, tergesa-gesa itu misalkan Nah sudah tahu adzan dia masih nunggu di rumahnya begitu komat langsung dia lari-lari tergesa-gesa itu lain lagi itu tergesa-gesa. Ewana barakallahu fikum jadi hati-hati ya bedakan antara tergesa-gesa dengan apa dengan bersegera tapi khairat ini bersegera nah, eh, berlomba lah kalian dalam kebaikan ini apa bersegera Nah, wasari ila maghfiratin rabbikum dan bersegeralah kalian untuk menuju pada meminta ampunan terhadap kalian. Ini bersegera, bukan tergesa, bukan tergesa-gesa. Adapun sifat tergesa-gesa adalah sifat yang tercela. Eh, At-ta'anni minallahi wal ajalatu minasyaitan. Nah, berhati-hati tidak tergesa-gesa itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, sedangkan sifat tergesa-gesa itu datangnya dari syaitan. Wal billah. Naam. Qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi At-Tamimi rahimahullah taala. Naam, kata beliau, al-ihtijaju bil mutaqaddimin, termasuk permasalahan jahiliyah, permasalahan yang keenam ini ya Nah, al-ihtijaju bil mutaqaddimi mereka nah berhujah dengan apa? Dengan para pendahulu, orang-orang terdahulu. Tapi ingat ya, orang-orang terdahulu yang tidak berpegang teguh dengan syariat. Ya, maksudnya ada Nenek moyang, eh, mbah-mbahnya dan semisalnya, bukan kepada syariat. Bayangkan tuh. Nah, kepada mungkin orang-orang tua terdahulu gitu ya. Kalau kita tidak, kita berhujah dengan Al-Qur'an was sunnah. Nah, barakallahu fikum dan juga nah barakallahu fikum eh, yang dipahami oleh para salaf, salafun salih, sahabat tabi'in wa atba'u tabi'in. Naam. Kaqaulihi sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, qala fama balul qurunil ula? Qala fama balul qurunil ula? Naam. Eh, dia berkata, ada apa dengan apa? Eh, ada apa? Naam keadaan apa generasi-generasi yang pertama? Ya, naam. Ada apa di sana? Ya, wa barakallahu fikum. Mereka ingin apa? Ingin berhujah dengan dengan generasi-generasi terdahulu tapi yang apa? Yang tanpa berdasarkan oleh dalil atau nam syariat. Nah, barakallahu fikum. Wa qali ma sami'na hadza fi aba'ina al-awwalin. Nah, ketika dinasihati, didakwai mengatakan ma sami'na hadza. kami tidak mendengar dakwah seperti ini, tidak mendengar ajaran seperti ini. Nam eh, yang ada pada bapak-bapak kami terdahulu. Nah, ya kan akhirnya hujahnya kepada nenek moyang. Siapa sih nenek moyang itu apa? Moyang-moyang itu. Nenek moyang Paham ya? Dalil kita bukan nenek moyang barakallahu fikum langsung sumber kita dalilnya adalah Al-Qur'an was sunnah. Al-Qur'an datang dari Allah Subhanahu wa taala, as-sunnah itu juga wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala wasallam dua-duanya wahyu. Al-Qur'an juga wahyu, as-sunnah juga wahyu. Nah, barakallahu fikum jangan sampai ditentang. Itulah dalil dan hujah kita. Bukan apa? Bukan mengikuti Orang dulu bapak kita melakukan seperti ini, mbah kita juga dulu juga seperti ini, bukan seperti itu. Dalilnya bukan mbah, bukan simbah, bukan nenek moyang, bukan. Dalilnya adalah kalau Allah, kalau Rasul. Allah Ta'ala berfirman, Rasulullah bersabda, demikian ahlu sunnah wal jamaah. Nah, Berikutnya, kata beliau di sini, Asyarah-syarahnya, Ay, idha ja'athumur rusulu bil haqqi ihtajju bi abaihim. Nah, perhatikan ini permasalahannya keenam ini mereka ketika datang nah, para rasul kepada mereka dengan membawa kebenaran, ihtajju bi abahim Nah, mereka berhujah atau mereka mendebat dengan apa? Dengan apa? Dengan bukti atau dalilnya cuman bapak-bapak mereka. Ya, tajubi abah mereka berhujah dengan apa yang dilakukan oleh bapak-bapak mereka itu loh. Fa inna Musa alaihissalam lamma da'a Fir'aun ilal iman, maka sungguh Nabi Musa alaihissalam eh, ketika beliau nambar kalafikum berdakwah atau menyeru kepada Firaun untuk untuk beriman. Perhatikan ini ya Nabi Musa alaihissalam termasuk apa? Termasuk ulul azm Ulul azm itu memang para nabi yang diberikan keutamaan tersendiri. Nah, karena dakwahnya yang sangat apa? Sangat berat dan banyak ujian, cobaan, rintangan, halangan. Nah, ulul azmi ada berapa? Nabi Musa alaihissalam, eh? Nah, Muhammadun Ibrahim Musa kalimuhu fa'isa fanuhun hum ulul azmi fa'lamu. Sudah kita hafal ya? Semuanya insyaallah sudah hafal ini. Mudah. Nah, Muhammadun Ibrahim Musa kalimuhu fa'isa fanuhun hum ulul azmi fa'lamu. Pertama Nabi Muhammad, Muhammadun kemudian Nabi Ibrahim eh? kemudian apa Nabi Musa alaihissalam kemudian Nabi Isa nah kemudian Nabi Nuh alaihissalam nah Muhammadun Ibrahim Musa kalimuhu fa Isa fa Nuhun hum ulul azmi fa'lamu mereka adalah ulul azm dan mereka pun apa sebagai contoh tauladan fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul wa la tasta'jilahum bersabarlah engkau sebagaimana bersabarnya para para ulul azm dari kalangan rasul dan jangan kalian tergesa-gesa. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Perhatikan apa yang diucapkan orang-orang itu. Maka sungguhnya Musa alaihissalam ketika mendakwai Firaun untuk beriman, ihtajja Firaun bima alaihil awal awwalun. Kemudian Firaun berhujjah, nah, dengan apa yang dilakukan orang-orang terdahulu. Qala fama balul qurunil ula. Ya, nah, dia mengatakan, kemudian ada apa? Eh? Nah, ada apa? Nah, eh, generasi-generasi yang terdahulu Ya wanam. Kemudian kalian kenapa menolak menolak generasi terdahulu? Ya, pendahulu kita gitu maksudnya itu. Yuridu an yahtajja bima alaihil qurunul ula. Dia menginginkan untuk berhujjah dengan apa yang apa? Yang dilakukan oleh generasi-generasi sebelumnya. Allati sabaqathum minal kafarah, yaitu yang telah mendahulunya berupa kekufuran. Wahai hadhihi hujjatun batilah, yang seperti ini adalah hujah yang batil. Wahai hujjatun jahiliyah, yang mana itu adalah hujah jahiliyah. Hati-hati ya, jangan sampai kita berhujah dengan apa? Dengan nongkotannya, kenapa berbuat seperti itu? Kenapa melakukan seperti itu? Ini kan perbuatan nenek moyang kita. Ayo, jangan sampai seperti itu. Itu perbuatan jahiliyah ya. Hujahnya orang jahiliyah seperti itu. Kalau kita tidak, kenapa kalian itu melakukan? Kenapa kalian kok malah mencukur kumis kemudian membiarkan jenggotnya panjang? Nah, karena Rasulullah memerintahkan gitu. Dari kita Rasulullah ya. Rasulullah memerintahkan qasus syawarib wa arhul liha. Nah, cukurlah kumis-kumis kalian dan panjangkanlah jenggot kalian dan biarkanlah jenggot kalian memanjang. Nah, perintah kan? Nah, kenapa sih kalian kok celananya oh, ahlu sunnah itu celana cingkrang, celananya di atas mata kaki? Kenapa sih? Alasannya apa? Ayo, kita katakan ini bukan alasan-alasan yang sembarangan ya. Ini ada dalilnya gitu. Nah, kalau jantaran kita, hujah kita Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ini ada dalilnya dari As-Sunnah. Eh? Rasulullah memerintahkan Rasulullah juga nah mengancam eh? bahwasanya barang siapa yang nah memanjangkan atau sesuatu yang menjulur di bawah mata kaki berupa nah barakallahu fikum pakaian atau sarung dan misalnya maka termasuk bagian dari neraka. Ma asfala minal ka'baini minal izari fa finnar. Apa-apa yang menjulur nah eh, sampai di bawah mata kaki, baik itu berupa izar, sarung atau yang semisalnya maka termasuk bagian dari neraka. Innallaha la yang ilal musbil. Sungguhnya Allah taala tidak melihat kepada enam orang yang musbil yang memanjangkan kainnya sampai di bawah mata kaki na'am barakallahu fikum. Jadi jangan sampai kita ahlu sunnah wal jamaah kemudian tidak tampil beda, jangan. Kita ahlu sunnah wal jamaah harus tampil beda dan berpakaian, bermuamalah, kerjasama, berbicara, berakhlak, beradab harus dipantau dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Naam barakallahu fikum. Seperti itu. Berpakaian dengan sirwal. Naam. Kalau misalkan keluar rumah, eh, pakai kaos atau mungkin pakai naam barakallahu fikum koko. Ya sirwal diiringi dengan sarung. Jangan cuma pakai sirwal saja. Nah, Rasulullah mengatakan, mengatakan apa? Tasarwalu wa tazaru. Pakailah kalian sarung dan bersirwallah atau pakailah kalian sirwal dan sarung. Jadi yang kita pakai bukan celana yang ketat tapi sirwal kemudian diiringi dengan sarung. Nah, itu misalkan ya. Eh, kan, jadi jangan cuma sirwal saja kemudian kaos lah jalan-jalan kemana kemudian belanja eh, jangan ya barakallahu fikum pakai sirwal kemudian pakai sarung kalau misalkan pakai kaos atau mungkin pakai baju naam yang pendek atau mungkin pakai koko. Jangan cuma koko sama sirwal saja ya, koko, sirwal, sarung. Nah, kalau pakai jubah nggak masalah karena nggak nampak. Nah, barakallahu fiqum tujuannya agar kita lebih bisa menjaga kehormatan dan juga naam naam barakallahu fiqum aurat kita. Seperti itu tujuannya. Ya tasarwalu wa tazaru. Hadis Abi Umamah Sudah bin Ajlan Al-Baili. Nah, barakallahu fiqum artinya sahih. Disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah taala. Nah, tasarwalu wa tazaru. Pakailah sirwal dan pakailah sarung. Jadi memakai sarung termasuk perkara sunnah yang mus, yang mudah dilakukan. Hampir setiap manusia yang namanya laki itu punya sarung. Mau tidak mau jangan mengingkari ya pasti punya. Nah, sarung itu ya walaupun satu dua pasti punya. Kalau nggak punya beli pun murah harganya. Nah yang jelas sekarang permasalahan itu mau nggak memakai sarung gitu loh. Itu permasalahannya itu mau nggak menerapkan sunnah yang mudah seperti ini. Kalau tidak mau atau enam keberatan melakukan sunnah yang mudah seperti ini, bagaimana untuk melakukan sunnah-sunnah yang berikutnya? Nah, barakallahu fikum. Jangan seperti itu. Ahlu sunnah harus memiliki yang namanya, yang namanya at-tamayyuz, tampil beda dalam berpakaian dan dengan pakaian yang syar'i inilah yang akan membedakan antara ahlu sunnah dengan hizbiyah, ahlu sunnah dengan muqtadi'ah. ahlu sunnah dengan orang-orang yang selain ahlu sunnah. Berpakaian. Nah, barakallahu fikum. Kalau pakai jubah, pakai sirwal Allah enggak masalah, tapi diiringi dengan pakai sarung lagi lebih bagus. Pakai gamis misalkan, nah pakai sarung, sirwal, sarung bagus. Nah, Adapun pakai koko, pakai kaos kemudian sirwal kami tidak menyarankan kalau di luar rumah barakallahu fikum. Nah, ahli sunnah harus paham seperti ini. Bukan sembarangan kita bukan hizbiyun. Eh, jangan jangan apa jangan mencontoh orang-orang Oh itu kan buktinya ada orang-orang yang mengaku ahli sunnah nggak pakai sarung. Itu cuman pengakuan saja. Malas mengamalkan sunnah orang-orang seperti itu. Paham ya? Orang-orang sururiyun misalkan atau orang TV Roja, mereka santai saja pakai koko, pakai celana sirwal itu katanya sudah cukup itu ini kita ingat-ingat ya, kita tidak mewajibkan tapi menganjurkan dan juga menasehati agar mengamalkan sunnah yang sudah banyak manusia meninggalkannya ini. Sirwal sarung. Nah, barakallahu fikum. Berikutnya kita kita kembali kepada inti pembahasan kita kata beliau di sini wa kama qala nuhin da'ahu minallah dan sebagaimana diucapkan oleh kaumnya Nabi Nuh alaihissalam ketika Nabi Nuh alaihissalam mendakwai mereka agar kembali kepada Allah SWT. wa mereka mengatakan apa? Mereka berkata, "Ma illa basharun mislukum." Ya, tidaklah orang ini melainkan manusia seperti kalian. Yuridu an yatafaddala alaikum. Dia ingin apa? Ingin tampil agar dia itu lebih utama ya, eh, dari sekalian walau sya'allahu. Naam. Walau sya'allahu la anzala malaikatan ma sami'na bihadza fi al awwalin. Naam. Eh, ketika mendengar seperti itu, walau sya'allah kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala Nah, menghendaki la angzala malaikatan. Nisa Allah Ta'ala menurunkan para malaikat. Nah, ma sami'na hadza fi abainal awwalin. Nah, tidaklah kami mendengar yang seperti ini. Nah, pada bapak-bapak kita yang terdahulu. Nah, faqabalu da'watan nabiyil nabi nam nabiyillahi nuh bima alaihi aba'uhum ala annahu haqqun. Nah, barakallahu fikum. Seperti itu. Ewa. Jadi mereka ketika dakwai malah apa? Na'am barakallahu fikum. Na'am barak, malah mereka menolak dan menentang gitu. Barakallahu fikum berhujah dengan apa? Dengan bahwasannya kami tidak pernah mendengar. Nah, dengan dakwah seperti ini di, ajaran bapak-bapak kita terdahulu nggak mendengar gitu loh. Nah, Ya, sudah jelaskan mahada illa bashar mislukum. Tidaklah ini melainkan manusia biasa seperti kalian. Yuridu an yatafaddala alaikum. Yang mana dia ingin nah, memberikan keutamaan atas kalian. Walau sya'allahu la anzala malaikah. Kalau seandainya Allah telah menghendaki, ini, Allah Taala menurunkan malaikat. Ma sami'na bihada fi abainal awalin Tidaklah kami mendengar yang seperti dakwah seperti ini. Nah, pada bapak-bapak kita yang terdahulu. Faqabalu da'watan Nabiyillah Nuh bima alaihi aba'uhum. Maka mereka membantah, menolak. Naam, atau mereka menghadapi atau mereka Naam barakallahu fikum menghadapkan dakwahnya Nabi eh, Nabi Allah Subhanahu wa taala Nuh alaihi salam bima alaihi aba'uhum dengan perkara yang bapak-bapak mereka dulu berada di atasnya. Naam, ya dengan apa? Ala annahu haqqun. Itu alasan mereka bahwasanya bapaknya itulah yang benar. Naam. Wa annama jaa bihi Nuhun batilun ini dan beranggapan bahwasanya apa yang dibawa oleh Nabi Nuh alaihi salam adalah batil li'annahu mukhalifun lima alaihi aba'uhum perhatikan dikarenakan kenapa batil dikarenakan Nabi Nuh alaihi salam atau ajaran yang dibawa Nabi Nuh alaihi salam menyelisih apa yang dulu dilakukan oleh bapak-bapak mereka jadi hujah mereka bapak-bapak mereka nenek moyang mereka mbah-mbah mereka nah kalau kita tidak hujah kita adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah na'am barakallahu fikum Ewa. berikutnya insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan yang selanjutnya biidznillah taala. Naam semoga naam barakallahu fikum bermanfaat bagi kita semuanya penjelasan yang sangat ringkas dan naam barakallahu fikum insyaallah taala dipahami serta di bisa diamalkan oleh kita semuanya jangan sampai kita memiliki pemikiran atau memiliki enam sifat seperti sifat orang-orang jahiliyah yaitu berhujah dengan apa dengan orang-orang terdahulu dari kalangan bapak-bapak kita atau mbah-mbah kita atau nenek moyang kita kemudian meninggalkan dalil jangan namun kita adalah orang-orang yang